curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs> Seratus empat koma dua Yes Radio Kebanggaan Cilacap Aduh Lara senang banget kayak gue jangan ya, bisa ketemu maning karena nyokaki sami Nah naring acara curan mor curan perasaan dan humor sing ora dia nang dunya kurang yes radio mbangkan Cilacap. <laughs> Oke dulur udah cerita apik banget kayak yang gue panjenengan sedoyo. Janjane kita ingin membuktikan antara Amerika, Indonesia karo Jepang gue sing paling dhisik menemukan alat komunikasi jan-jane negara jane karena pertemuan antara tiga orang dari tiga negara. Jajal kajang apa yuti lagi baik. dikajang apa? Amerika gue merupakan negara sing paling jos sedunia ya, jenengane presidene bae wis Jos Bus. <laughs> Negara paling jahan, mutakhir teknologine urung ana sing bisa ngalahaken Jepang utawa Indonesia dah. Kutin, lempin. <laughs> Urung ana apa-apane. Eh, Amerika kayaknya. Oh, ya, bola, balik bola, balik bola, balik bola, balik bola. Omongin Tadi wong kuwi aja sombong-sombong, tadi wong kuwi aja kaken bol-bol. Apa? Aja karepe ngarep menangi karepe dhewek wes, wis, sebenarnya ora sebenerang, ora sebenerang, ora sebenerang. Yen nang kene iki tujuane telu kumpul Jepang, Indonesia karo Amerika Gue adalah untuk membuktikan janjiane sing paling mutakhir teknologi iki sapa dhisik, apa negara Jepang, apa negara Amerika, apa negara Indonesia. Ya jelas Amerika ya, Amerika ya. Lah Amerika Amerika kucing. <laughs> Aduh, lawang panganannya ibu paling bater roti Kau Perkenalkan nyongbong Indonesia ya. Panganannya kentang irang. Benesok tuh pasar bangan Seplastik sengu lima ratus. <laughs> Amerika ya, paling bater ya. Roti dah. <laughs> eh, ngomong Indonesia aja kurang ajar ya. Sekarang kita buktikan saja. Kita akan berbicara mengenai penemuan pertama alat komunikasi sing tugasnya dhewek adalah menggali utama ngeduki lemah-lemah sing digawe nang kue pada padang aronya jerone spiras sekarang ngono sing penting dhewek kudu bisa menemukan satu barang utawa satu alat sing bisa membuktikan bahwa teknologi tercanggih untuk bagian komunikasi gua adalah nek ora Jepang, Amerika, Indonesia dari genteng bayang kok pada nemu apa udah pada ngeduki lemah nomor siji apa ke? nomor siji Amerika Oh, Amerika. Ora oh, apa-apa. Neng macul ku apa ka Amerika? Macul, sorry. Kayak ngono bulldozer ke. Piye? Ada bulldozer suaranya kayak bakut-bakut wae. Oh, ora apa-apa. Sing bisa ngedoki lemah, ora urusan, ora urunan, ora dadi wet, minggir. Nyontek ngeduk. Lemah nyong mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Keduk. Jepang wek terutama Jepang wek yang melak sendiri jalan melak ke ya. Dengar Dia ya. <laughs> wis menggali tanah nyong lemah nyong sejauh sedalam satu kilometer. Nyong gali kilometer nyong nemu ke tembaga. Nyong ke nemu tembaga kabel tembaga. Ini membuktikan bahwa Amerika 100 tahun yang lalu ini sudah menggunakan kabel tembaga untuk berkomunikasi. Jal, wis. Jepang karo Indonesia kalah mbok bali gasik bae kana. Matun apa becak apa anu. Atulah buka-buk ya kenang angkal putung. <laughs> eh, wong Amerika perkenalkan nyolong Jepang. Negara Jepang wis terkenal nang BBC sing TV motor. Sing jenengane apa wae kuwi mesti produk-produk Jepang. <laughs> ngandel, wis ngandel. <laughs> Ora kur motor, ora kur TV tok. Ya sing kan digawali bakul rombengan mok produksine Jepang ya Mbok. Eh, kae sejen kae Jepang jenengan untuk Jepang. Jepang eh? <laughs> kae. Kok kaya Jepang ya, ya wis. Negara Jepang kuwi lebih dhisik menemukan alat-alat komunikasi daripada negara Amerika. Amerika niki pira? Ngeduk lemah sekilometer untuk apa kowe? Kabel tembaga membuktikan bahwa Amerika itu sudah mengadakan komunikasi dengan menggunakan kabel tembaga 100 tahun yang lalu. Yang Jepang bagiannya yang sih ya. Tak buktinya Ini nggak lemah limang 5 kilometernya usin nembok. Alat apa bay barang utawa apa bay sing bisa membuktikan bahwa negara Jepang paling maju dalam dunia teknologi komunikasi. <laughs> Amerika, Indonesia, kandane iki. Kandane ya nih. Ngerti kandane apa ora Ah, pas kandane apa ora Pak? Rukuk yang wakil sekarang negara Jepang. Nyus ngomong bola bali bola bali bola bali bola ngantek lambene burung garing. Keh, nyus seduk lemah 5 km jerone nyong nemu alat sing jenenge optik apa? Optik. Optik gitu aja? Eh, optik. Wow, ya sih. Topik ya. Ini membuktikan bahwa 500 tahun yang lalu negara Jepang gue telah berhasil menemukan salah satu alat komunikasi dengan menggunakan optik. Ya wis lah nyong aku kalah nyong. Ya ya ya nyong aku kalah nyong. Pancen kalah. Siki bagian Indonesia ke Indonesia kuat melu main apa ora Kuat melu lomba apa ora kowe? Komat banget mau jan jan. Ndangi siapa jan eh? Kuwi sapa? Lu pada lomba. Ya pernah-pernah kayo madan, Rebutan bener banget mau ke. Nyong pengen bahwa Indonesia gue pancen negara paling maju dalam dunia teknologi. Ya wis ngono. Iya iya yang udah sih nyong dong ada sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Hahaha, Kang. <laughs> Indonesia demagang banget kayak ya ngeduk 100 km suwe ponten tenteni Barang wis 100 km, boleh ngeduk lemah bang Indonesia langsung ngorong-ngorong kang jero lemah. Pengen kayane nemu sesuatu ke jati lagi bayo. Hei, eh, wong Jepang, wong Amerika, ke kandane. Nyoke lagi di kedalaman 100 km di bawah permukaan tanah. Woi, ke ke, nyong pancen ora nemu apa-apa. Tapi kami warga negara Indonesia sudah bisa menyimpulkan bahwa sejak zaman purba kala gumian Kaya wong Indonesia orang ketinggalan zaman. wong Indonesia Indonesia nganggo teknologi wireless. Mati wireless apa ora? Mixing orang nganggo kabel kae lho, yo kan nggo Ah, Nah, kayak Mang suaranya nyo wis genah, Mbok. Mangke dak suarane ora tunggu, Bob. Aduh, rak lembung gareng, lembung gareng. Aduh, anak-anak bae pola-pola wong Indonesia ya. Ujarku nang jero 100 km karena nemu apa, bok. Kadang-kadang ora nemu apa-apa ya. Kur gara-gara suarane memang menggema terus ganti jarane kemudian lagi zaman purba kala. Indonesia nganggo teknologi wireless ya, mik tanpa kabel ya. dah. Semoga aman. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.